Bagaimana dia akan mengaku bahwa kami pengikut salaf? Kalau kita tidak mengenali jalan salaf. Kalau kita tidak mengenali akidah mereka, prinsip-prinsip mereka. Maka talabul ilmi adalah sesuatu yang merupakan ciri yang tidak mungkin hilang tidak mungkin lepas dari saudara sunni salafi. Maka saya sungguh bergembira mendengar bahwa ikhwan kita di Aceh pun ikut menyimak daurah ini. Dan kita bergembira bahwa ahlu sunnah selalu dimanapun mereka berada semangat talabul ilmi. Semangat untuk menghadiri kajian. Semangat untuk mendengarkan hadis-hadis ayat-ayat dan dalil-dalil yang dibacakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka yang disampaikan oleh para asatidatul kiram hafizahumullah maka ini sungguh membahagiakan saya secara pribadi dan tentunya kita semua melihat ummah demikian banyaknya untuk mengkaji dan membahas ilmu bagaimana akidah para salafus salih yang kita kaji kali ini insya Allah dan yang sedang kita kaji sudah pertemuan keempat ya adalah kitab Aqidah salaf Washabul ashabul hadith yakni prinsip-prinsip aqidah para salafus saleh dan para ahlul hadith para ulama oleh Imam Abu Uthman Ismail bin Abdurrahman Rahman As-Sabuni rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Khina وإمام di zaman ini yaitu Syekh Rabi' hafizahullah taala wa ra'ah Masya Allah beliau masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala barakah pada umurnya dan kita masih terus mendapatkan faedah-faedah ilmiah fatwa-fatwa nasihat-nasihat dari beliau Alhamdulillah semoga Allah terus menjaganya Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan barakah pada umurnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Baik, qala rahimahullah. Berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, "Wa qad a'adha Allah ta'ala ahli sunnah min at-tahrif wa at-takyif wa at-tashbih." ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعليل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إمام أبو عثمان صابوني رحمه الله dan Allah telah melindungi ahli sunnah dari tahrifi wa takyifi wa tashbih. Dari sifat merubah-rubah kalimat dalam Quran dan sunnah, at-tahrif menyelewengkan makna dan juga dari takyif selamat dari pintu kesesatan yang bernama takyif menggambarkan seperti apa seperti apa sifat Allah Subhanahu wa taala Wattashbih. Dan juga diselamatkan dari penyerupaan. Alhamdulillah. Ini aqidah ahli sunnah yang dengan itu mereka ahli sunnah selamat dari tahrif, selamat dari takif, selamat dari tashbih. Wa manna alaihim bitta'rifi ta'rifi Dan diselamatkan dari dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik sehingga mereka mendapatkan bimbingan subulat tauhid ke jalan yang lurus dan mendapatkan ta'rifi wa tafhim. Ta'rif itu mengenali, tafhim itu memahami. Hatta salaku subulat tauhid wa tanzih sehingga mereka mengikuti jalan tauhid dan jalan tanzih pensucian. Wa tarakul qawla bit ta'lil wa tashbih dan mereka ahlu sunnah meninggalkan ucapan ta'lil dan tashbih. Ta'lil itu menggambarkan begini dan begitu. Tashbih itu menyerupakan. Maka ta'lil wa tashbih biasanya tidak terpisah. Kalau begini berarti Allah begitu. Kalau begitu berarti Allah begini. Lah akhir. Dan mereka mengikuti ayat Allah. Laisa kemislihi syai' wa huwa sami'ul basir. Ini wallahi kalimat dari Imam Saubuni yang mengajarkan secara ringkas prinsip ahlu sunnah, prinsip salaf dalam mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Rabi dalam syarahnya. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, وقد أعاد الله تعالى أهل السنة من tahrif Allah melindungi ahlu sunnah dari at-tahrif penyelewengan makna-makna yang ada dalam Quran wa Sunnah. Alladhi huwa manhajul mu'attilah minal jahmiyati wal mu'tazilah. Yaitu manhaj para penolak-penolak sifat. Penolak-penolak sifat ini dari golongan Jahmiyah maupun dari golongan Mu'tazilah dan juga mansara ala tariqatihim yang berjalan di jalan mereka. Selalu menggunakan tahrir yang kadang diistilahkan dengan takwil. Tetapi istilah tahrif lebih tepat. Mengapa demikian? Karena takwil sering bermakna tafsir. Dan itu tidak tercela. Sebagaimana doa Rasulullah SAW kepada Ibn Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimhu at-ta'wil. Sehingga takwil bisa bermakna tafsir yang benar, bisa bermakna takwil kepada makna yang salah. Masih ada dua makna. Tetapi kalau tahrif hanya yang jelek. Sehingga Allah sebutkan dengan kalimat ini dalam Al-Qur'an tentang Yahudi yuharrifun al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Eh, ini yang lebih tepat, istilah tahrif. Istilah yang memang sudah Allah cerita dalam Quran, Yahudi karena menggunakan tahrif. Yuharrifun al-kalima an mawadhi'ihi. Dan itu manhajnya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Dan juga yang sejenisnya. Apakah dari Muhannasin Mu'tazilah? Manhumul Muhannasin dan Mu'tazilah. Mu'tazilah, Mu'tazilah banci. Disebutkan istilah ini oleh Syekhul Islam. Rahimahullah Yaitu Asyariyah. Mengambil sebagian, membuang sebagian. Tetapi masih tetap berpemikiran seperti pemikiran Wasil ibn Atta dan pengikut-pengikutnya dari Mu'tazilah. وكذلك أعاد الله الذين اعتصموا بكتابه بسنة نبيه من أن يكونوا على منهج التكييف والتشبيه demikian pula diselamatkan ahlu sunnah dan Syekh Rabi menyebutkan dengan julukan lain yang menerangkan siapa ahlu sunnah. Allah selamatkan orang-orang yang i'tasamu bi kitabillah wa sunnati nabiyih. Allah selamatkan orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah nabinya. Ini ahlu sunnah. Allah selamatkan mereka pula dari takyif itu tashbih. Diselamatkan dari takyif yang mempertanyakan kaya apa dan kaya apa. Wa tashbih dari penyerupaan. Alladhi huwa tariqatul musyabbihah yang merupakan jalannya para musyabbihah, golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Alladzina yushabbihuna Allah tabaraka wa ta'ala wa yushabbihuna sifatihi wa af'alahu bidawatin wa sifat wa af'alil makhlukin. Yaitu orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dan menyerupakan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya dan zatnya disamakan dengan perbuatan-perbuatan makhluk, sifat-sifat makhluk, zat makhluk. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Wa qad naqala Tirmizi disebutkan oleh Tirmizi rahimahullah dalam jami'nya menukil dari a'immatul Islam dari para imam-imam ahlu sunnah, imam-imam kaum muslimin. Misal As-Sufyanain, Sufyan Al-Thawri wa Sufyan Nuhyayna, Wal-Awza'i, wa Malik, wa ghairihim, dan lain-lainnya. Dari a'immatul Islam. Menukil dari mereka, anna isbat sifat lahu ala al-wajhi laiq bihi laysa fihi tashbih. Kalau mensifati Allah dengan sifat yang pantas baginya, yang Allah sebutkan dalam Quran, yang Rasulullah SAW terangkan dalam sunnah, maka ini tidak mengandung tashbih. Ketika membantah musyabbihah, diterangkan bahwa imam-imam ahlu sunnah, para ulama ahlu sunnah, ketika mensucikan Allah dari penyerupaan, tidak menolak sifat. Artinya sifat yang ada yang Allah terangkan dalam Al-Quran tentang dirinya dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah tentang Rabbnya, maka ahlu sunnah mengimaninya dengan sesuai kemuliaan Allah dan ketinggiannya. Ini tidak ada unsur tasbih. Tidak ada unsur tasbih. Wa innama tashbihu an taqula yadu kayadin wa sam'un kasam'in. wa basarun kabasarin. Amma an nuthbita nusus wa tu'min biha 'ala al-wajh al-la'iq billah tabaraka wa ta'ala ma'a nafi al-musyabaha wa at-takyif hadha laysa bit-tashbih. Adapun kalau menukil nas-nas dalam Quran dan Sunnah, tangan Allah di atas tangan mereka, apa salahnya? Kita tidak menyatakan seperti para musyabbiha. Yadun kayadin. Sam'un kasam'in. Wabasarun kabasarin. Tidak. Itu sudah menyerupakan. Namanya tangan ya tangan. Hati-hati. Kalimat ini sepertinya biasa. Tetapi kalau sudah terkesan seperti kalau dalam bahasa Arab yadun kayadin, tangan seperti tangan. Maksudnya semua yang namanya tangan sama. Itu bahaya. Hati-hati harus menyatakan tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan tangan-tangan makhluk. Adapun membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah menciptakan iblis atau Allah menciptakan uh, mengatakan pada iblis, "Ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu bi Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka ini tidak ada unsur tasbih. Tidak ada unsur tasbih sama sekali. Loh kamu mengatakan Allah punya tangan? Naam, Allah yang menyatakan Allah punya tangan. Loh menyatakan biadaihi? Allah yang menyatakan biadaiya. Mau apa? Ya berarti dengan sama dengan makhluk dong. Tidak, itu kamu. Itu pikiranmu. Berarti sama dengan makhluk. Itu yang tadi kita sebut dengan ta'lil. Ahli sunnah diselamatkan dari ta'lili wa tashbih. Berarti sama dong dengan makhluk. Ini ta'lil. Berarti, berarti, berarti. Tidak. Itu pikiran kamu. Kami ahlu sunnah mengimani bahwa Allah memiliki tangan sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Walaysa kamislihi syai' Tetapi tidak serupa dengan tangan apapun dari makhluk-makhluknya. Tangan siapapun dari makhluk-makhluknya. Alhamdulillah, Kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Maka dinukil di sini oleh Syekh Rabi Hafizahullah. Bahwa Tirmizi menukil. Ya. Lebih lengkapnya. Tirmizi rahimahullah. Ya, menukil di dalam kitabnya. Setelah membawakan hadis dari Rasulullah SAW dalam kitabnya. Inna Allah yaqbalu sadaqata wa biyaminih. Allah mengambil sedekah. Mengambil dengan tangan kanannya. Wa yurabbiyaha dan Allah mengembangkannya di tangannya. Ila akhirih. Jahmiyah. Pengikut Jahm bin Safwan Mu'tazilah pengikut Wasil bin Atha menyatakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan seperti itu. Kok seperti makhluk? Maka Tirmidzi rahimahullah setelah membawakan hadis ini qal ahlul ilmi fi hadal hadis bahwa waqad qala ghairu wahid min ahli ilm tidak satu orang saja dari para ulama yang berkata bahwa hadis ini tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Hadis ini tidak ada unsur tasbih sama sekali. وقد نثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ويؤمن بها لا يتوهم ولا يقال كيف sudah diriwayatkan oleh sekian banyak ulama ahlu sunnah para imam imam ahlul hadis mereka tidak khawatir ketika meriwayatkannya ini hadis menyamakan Allah dengan makhluk tidak Wala Tidak terpahami dengan salah seperti itu. Semuanya dalam keadaan meriwayatkan dan dalam keadaan yakin Allah tidak sama dengan makhluknya. Ketika Allah mengembangkannya di tangannya tidak sama dengan makhluk yang mengembangkan sesuatu di tangannya. Tidak sama. Laisa kemislihi syaih. Kemudian kata Tirmidzi, hakaza ruwiya an Malik وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث bahwa mereka semua berkata dengan kalimat yang sama tentang hadis-hadis yang seperti ini. Kata mereka, Amir ruha kama ja'at. Sampaikanlah sesuai dengan apa adanya. Bila kaif. Tanpa kalimat kayak apa, seperti apa. Wahakada qawlu ahli ilmi min ahli sunnati wal jamaah. Demikian pula ucapan-ucapan para ulama yang lain dari ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengucapkan dengan kalimat yang ringkas dan sangat-sangat-sangat membimbing umat. Yaitu kalimat amiruha kama ja'at bila kaif. Lewatilah, sampaikanlah sesuai dengan apa adanya Jangan pakai takwil-takwil. Jangan pakai kalimat yang mempertanyakan seperti apa, seperti apa. Apalagi tashbih. Tidak pula ta'lil. Berarti begini, berarti nggak usah. Kita tetap berpegang dengan ayat laisa kamislihi syai. Pokoknya Allah tidak sama dengan makhluk. Maka ketika Allah mengambil dengan tangannya sedekah dan Allah mengembangkannya menjadi besar, menjadi besar sampai yang tadinya kecil sebiji darah bisa seperti gunung Uhud dalam kelanjutan hadisnya. Wallahu taala a'lam seperti apa kita tidak tahu dan kita tidak perlu untuk mencari-cari tahu seperti apa seperti apa. Karena nggak ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Mau tanya sama siapa? Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan berita tentang dirinya dan kita imani secara global. Rincian kayak apanya Allah tidak kabarkan, maka kita katakan tidak tahu. Dan itu nisful ilmu. Kalimat tidak tahu, separuh ilmu. Ikhwani fi din azafullah. Kembali kepada ucapan Syekh Rabi Hafizahullah. Qala amma an tuthbit nusus wa tu'min biha ala wajhi laik adapun seorang yang menetapkan dalil-dalil tentang sifat Allah, beriman kepadanya sesuai dengan apa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala dan meniadakan penyerupaan dan tidak bertanya kaya apa dan seperti apa, fahada laisa bitasybih. Yang demikian bukan tasybih. Wa manna alaihim bitta'rifi tafhim. Dan kemudian Allah berikan pada ahli sunnah alladzina i'tasamu bikitabillah wa sunnati nabiyyi. Allah berikan pada mereka ta'rif wa tafhim. Kata Syekh Rabi hafizahullah, yaqsid wallahu alam, sepertinya beliau meniatkan wallahu taala alam dengan yang dimaksud ta'rif adalah ilmu. Sedangkan tafhim adalah fikihnya. Ilmu dan fikihnya. Dan orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, Allah akan fakihkan dia dalam agama. Maka masara alaihi salaf fi sifatillah, fi ta'amul ma'a sifatillah. Artinya ilmu bagaimana salaf mengimani sifat-sifat Allah dan bagaimana kaidah mereka dalam mengimani sifat-sifat Allah. Sebagaimana kaidah mereka yang masyhur yang dinukil dari para a'immah al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhul was su'alu anhu bid'ah. Ini diambil dari salaf. Walaupun ada riwayat-riwayat yang sampai ya, marfu tetapi tidak sahih riwayatnya, ada yang sampai kepada beberapa istri Nabi, kepada beberapa sahabat, tetapi yang paling masyhur diriwayatkan dari Imam Malik dan Syekh Imam Malik. Ikhwan fillah, namanya istiwa. Sudah dipaham? Maknanya tahu. Yaitu tinggi di atas sesuatu. Itu maknanya. Tinggi di atas sesuatu. Itu istiwa. Wal kaif kayak apanya majhul. Tidak digambarkan, tidak diceritakan, tidak disebut dalam Quran walau sunnah. Bagaimana kita akan tahu? Ya jangan ditanya-tanya tentang kayak apa. Pokoknya Allah di atas makhluknya, di atas arusnya. Selesai. Ini kaidah namanya. Dan ini barakallahu fikum yang dimaksud bit ta'rifi wa tafhim. Ta'rif itu mengenalinya, tafhim itu memahaminya dengan benar. Ada yang mengenali sifat Allah tetapi memahaminya dengan salah. Maka itu ta'rif biduni tafhim. Sehingga kata Syekh Rabi, "Fana'rif anna lillahi sam'an." Kita kenal bahwa Allah memiliki pendengaran wanafham dan mengenali pula atau mengetahui. Ini fikihnya. Bahwa tentunya pendengaran Allah sesuai dengan keagungan Allah. Sesuai dengan kesempurnaan Allah. Tidak akan sama dengan pendengaran makhluk manapun. Ini faham. Ini ta'rif, ini faham. Demikian pula ketika kita berbicara tentang bahar. Apa kita katakan? Na'rif anna lillahi basara. Kita kenal bahwa Allah memiliki pandangan, penglihatan. Dan kemudian kita pahami, ditafhim dengan benar. Apa itu? Bahwa penglihatan Allah, pandangan Allah tidak akan sama dengan pandangan makhluk-makhluknya. Mata Allah tidak akan sama dengan mata-mata makhluknya. Karena Allah kadang-kadang menyebutkan dengan kalimat ayun. Bi'ayunina. Dengan mata-mata kami. Kita kenal. Apa maknanya mata? Ya mata, kita kenal. Tetapi ketika kita pahami dengan salah bahaya, maka kita katakan mata Allah tidak akan sama dengan matanya makhluk. Wallahu taala alam seperti apa yang jelas tidak sama dengan mata manusia, wala mata makhluk manapun, tidak sama dengan mata apapun. Barakallahu fikum. <laughs> Hatta salaku subulat tauhid wa tanzih. Kata Imam Musafuni, maka ahlu sunnah dengan pemberian dari Allah tadi diselamatkan dari takyif, diselamatkan dari tahrif, diselamatkan dari tashbih dan kemudian diberi ta'rif wa tafhim. Akhirnya mereka menjalani jalan tauhid wa tanzih. Akhirnya mereka menjalani jalan tauhid wa tanzih. Apa itu tauhid? Penetapan sifat-sifat. Tanzih mensucikan dari sifat-sifat yang tidak pantas. Karena tauhid terkandung di dalamnya pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah dan rububiyah dan terkandung pula di dalamnya mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maka termasuk tauhid adalah mengimani sifat-sifat Allah dan menyatakan laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah suatu apapun. Diterima sifat-sifat Allah dalam quran Diterima sifat-sifat Allah yang dijelaskan dalam hadis-hadis sahih. Dan kemudian kita katakan tidak sama dengan makhluk. Ini juga tauhid. Berarti apa tauhid yang dimaksud di sini? Kata Syekh Rabi Hafizahullah. Ay. Hatta salaku subulat tauhid bihadal faham, bihadal wa'i. Dengan cara seperti tadi. Maka ahlus sunnah menjalani jalan tauhid dan jalan tanzih. Subulat tauhid yakni al-isbat. Kata Syekh Rabi Hafizahullah, Subul Tauhid, jalan-jalan Tauhid, maksudnya penetapan sifat. Tidak menolak sifat. Isbatu anwa'id Tauhid, itu adalah penetapan berbagai macam atau tiga macam tauhid yang terkandung dalam la ilaha illallah yaitu mengesahkan Allah dalam uluhiyah, mengesahkan Allah dalam rububiyah dan mengesahkan Allah dalam asma dan sifatnya. Ini menetapkan dan mengimani sifat-sifat Allah. Wasalaku fil waktu nafsih. Dan di waktu yang sama, mereka menjalani pula jalan tanzih. Perhatikan kelompok-kelompok sesat yang sudah disinggung. Mereka selalu kebablasan. Tidak menerima dua-duanya. Tapi mereka menerima salah satunya saja. Yang satu menetapkan dengan katanya isbat sifat Allah. Menetapkan sifat Allah. Allah punya tangan. Ya tangan. Seperti kita punya tangan. Kebablasan. Menetapkan Allah punya tangan. Tapi menyamakan dengan makhluk. Berarti mereka menetapkan sifat biduni tanzih. Tapi tidak mensucikan Allah SWT. Sebaliknya. Ada yang ingin mensucikan Allah. Kebablasan juga. Dan berkata. Bahwa tidak mungkin Allah memiliki sifat yang sama dengan makhluk. Betul apa salah? Kalimat ini masih betul. Tidak mungkin Allah memiliki sifat yang sama dengan makhluk. Mustahil. Maka tidak mungkin Allah punya tangan. Tidak mungkin Allah punya mulai. Mulai kebablasan. Terus ayat ini mau dikemanakan. Hadis ini mau dikemanakan. Mereka menafsirkan bahwa tangan yang dimaksud adalah kekuatan. Allah berbicara tentang tangan itu bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Berkali-kali. Apalagi ditambah dengan hadis. Dan subhanallah dengan berbagai macam bentuk. Ada yang dengan kalimat khalaqtu biadaya, Aku ciptakan dengan dua tangan. Ada yang dengan bentuk. Wal ardu jami'an qabdatuhu. Bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Bagaimana itu? Kekuatan menggenggam? Ya tangan. Yang bisa menggenggam. Demikian pula Lau taqawwala alaina ba'dul aqawil akhadna minhu bil yamin. Kalau dia berani berdusta sama aku akan aku ambil dengan tangan kananku. Aku putus surat lehernya. Itu juga tangan. Kadang disebut dengan yaminih, kadang disebut dengan qabdatuhu, kadang dengan apalagi dalam hadis wal qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia ini di dua jemari Allah. Dan ketika Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan ya Rasulullah ah, memanggil dengan apa yang mereka panggil dan berkata katanya benarkah bahwa nanti hari kiamah bumi ala isba laut ala isba pohon-pohon ala isba ila akhirnya pohon-pohon di jari Allah Laut di jari Allah. Gunung di jari Allah. Semua di jari Allah. Disebut jari. Sampai kemudian Rasulullah SAW tersenyum. Wabadat nawajiduh. Sampai tampak gerahamnya. Tertawa. Kalau saja Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki tangan akan dibantah. Siapa bilang? Bukan tertawa Rasulullah SAW. Rasul tertawa dan menyatakan ma qadarullah haqqa qadrihi. Baca ayat itu. Mereka tidak bisa menuduhkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Bumi ini yawmal qiyamah semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam genggaman Allah berarti semua di jari Allah. Sahih? Wah, berarti tangannya seperti kita punya tangan. Tidak sama. Jarinya tidak sama dengan jari kita. Tangannya tidak sama dengan tangan kita. Kalau dikatakan asbu'ain juga jangan digambarkan olehmu seperti kita memegang sesuatu dengan dua jari. Jangan. Tidak sama. Pasti, pasti, pasti. Maka barakallahu fikum hati-hati dari ifrat dan tafrit. Hati-hati dari kebablasan ke kanan atau kebablasan ke kiri. Yang ini menyatakan saya beriman bahwa Allah benar-benar punya tangan. Seperti kita punya tangan. Astagfirullah. Menyamakan Allah dengan makhluk. Yang ini mensucikan Allah katanya. Allah maha suci. Tidak mungkin sama dengan makhluknya. Maka nggak mungkin Allah punya tangan. Tapi sama dengan makhluknya. Ini juga salah. Bagaimana ahlu sunnah ini? Yang dikatakan diberi oleh Allah ta'rifi wa tafhim. Diberi pengenalan dan diberi pemahaman. Kenal bahwa Allah punya tangan. Dan paham tangan Allah tidak mungkin sama dengan tangan makhluk. <coughs> Alhamdulillah. Adikumullah. Masya Allah. Ini adalah sungguh-sungguh kaidah yang sangat menyelamatkan. Menyelamatkan dari kesesatan ke kanan dan kesesatan ke kiri. Bahwa kita imani apa yang Allah katakan dalam Quran dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih dalam keadaan kita tetap berpegang dengan kalimat laisa kemislihi syai. Maka mulailah dengan prinsip ini mereka salaku subulat tauhid wa tanzih. Akhirnya ahlus sunnah berjalan di atas penetapan sifat dan juga pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala, kedua-duanya. Wa qala rahimahullah wa tarakul qawla bit ta'lil wat tashbih. Dan mereka ahlus sunnah meninggalkan ucapan ta'lil dan tashbih. Ta'lil bukankah begini berarti begitu, kalau begini berarti begitu. Ila akhir. Wa tashbih penyerupaan. Ahlu sunnah meninggalkan cara-cara seperti itu. Wattaba'u qawla Allah Azza wa Jal. Mereka hanya mengikuti ucapan Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran. Laisa kamislihi syai' wa huwa sami'ul basir ta'lil dan tanzih ya, biasanya selalu bersama. Ya, kalau sudah pakai ta'lil, mesti jatuh ke tesbih. Ya, kalau digenggam, berarti ya kayak kita. Menggenggam bola, astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah, subhanallah. Amma yukulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Ini gara-gara ta'lil. Akhirnya menyerupakan. Manhajul Mu'tazilah wal Khawarij wal Jahmiyah. Itu manhajnya Mu'tazilah. Juga manhajnya Khawarij dan juga manhajnya Jahmiyah. Falam yutabi'u ahla ta'tili fi jahdi sifatillahi wa ta'tiliha. Maka ahlu sunnah tidak menjalani jalan mereka. Jalan para penolak sifat. Tidak menjalani jalan para penolak sifat. Dan orang-orang yang menentang sifat Allah Lianna hadza amrun azim. Karena itu adalah perkara besar, bukan perkara remeh. Perkara besar, bukan kesalahan kecil. Waqad kaffara salaf al-Jahmiyah bihadha at Para salafus salih para imam, imam ahlu sunnah mengkafirkan Jahmiyah karena mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ditanya mengapa mereka kafir? Mengapa, mengapa Jahmiyah kafir? Karena mereka menolak kalau Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Karena mereka menolak kalau Allah mengambil Ibrahim sebagai khalilnya. Itu disebutkan sebagai alasan pengkafiran. Amrun azim. Nggak bisa sok toleransi. Kemudian berkata, udah masing-masing dengan pendapatnya. Masing-masing dengan akidahnya. Tapi yang penting kita sama-sama ahlu sunnah. Ya bukan. Orang yang menentang akidah ahlu sunnah ya bukan ahlu sunnah. Ahlu balal. Ahlu bid'ah. Ahlu hawa. Dan perlu catatan lagi. buat ternyata ada kelompok lain. Yang juga menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Manhum rawafid. Syiah rafidah wa taraku subul bahwasanya mereka juga meninggalkan tashbih rawafid bukan menolak sifat tapi menyamakan afwan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk qala syekh rabi hafizahullah wal musyabbiha orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk asluhum minar rawafid asal muasalnya mereka dari syiah rafidah Fasul Rawafid, maka asal muasanya Rawafid Syiah, mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Wahunaka ghairuhum dan lain-lainnya dari mereka yang sudah terkenal akidahnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Lakin istuhira, tetapi yang paling dikenal, pemikiran tasbih ini dari tokoh-tokoh Rafidah. Yang menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Wa ta'ala Allah an dzalika 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan setinggi-tingginya. فابتعدوا وعادهم الله من أن يسلكوا سبل المعطلة أو سبل المشبهة maka ahli sunnah Allah berikan tafhim, Allah berikan pemahaman yang benar terhadap akidah, asma dan sifat, hanya mereka selamat. Dengan itu Allah a'adahumullah. Allah menyelamatkan ahlus sunnah dari penolakan-penolakan sifat. Dan juga dari penyerupaan-penyerupaan sifat. Dan mereka menetapkan menetapkan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya tabaraka wa ta'ala. Dengan sifatihi la'iqah bijalalih dengan meyakini bahwa sifat-sifatnya sesuai dengan keagungannya dengan dasar ayat Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai enggak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun wa samiul basir perhatikan kaidah ini kaidah ahlu sunnah bukan mereka bikin kaidah ahlu sunnah yang sudah kita bahas tadi diambil dari ayat Al-Qur'an laisa kamitslihi syai wa samiul basir Laisa kamislihi syai penafian terhadap tasbih dan bantahan terhadap golongan Rafidah yang menyamakan Allah dengan makhluk dan kepada semua para musyabbihah kita bantah dengan kalimat laisa kamislihi syai Allah tidak serupa dengan apapun bantahan buat mereka tetapi jangan dikira ini dukungan buat kalian wahai para penolak sifat karena potongan berikutnya wahwa as-sami'ul basir dan dia maha mendengar, maha melihat. Penetapan sifat. Kalian yang katanya tanzih ingin mensucikan Allah, tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Dengan dalil sepotong. Laisa kami syai. Enggak ada yang sama dengan Allah suatu apapun. Maka tidak mungkin Allah punya tangan, tidak mungkin Allah punya wajah, tidak mungkin Allah ditolak semua ayat tadi. Bagaimana dengan sami'un basir. Kan ayatnya masih berlanjut. Wahai para mu'attilah, wahai para penolak sifat, bukankah ayatnya bukan hanya sampai di situ? Laisa kamitslihi syai' terus titik. Masih ada kelanjutannya. Wa sami'un sami'ul basir dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kamu bagaimana kan ini? Kalau itu ya kita terima. Allah memang mendengar. Ya berarti sama dengan makhluk mendengar. Melihat berarti sama dengan makhluk. Mereka bisa menjawab. Ya tentunya tidak sama. Pendengaran makhluk kan pendengaran Allah. Ya kita jawab dengan jawaban yang sama. Terhadap tangan, terhadap wajah, terhadap semua sifat-sifat yang lainnya. Kita jawab dengan jawaban kalian tadi. Yang kalian barusan jawab. Yaitu tidak sama. Tangan Allah dengan tangan makhluk. Bagaimana pendapat mereka para penolak sifat tentang pendengaran dan penglihatan? Diterima atau tidak diterima? Sebagian besar mereka menerima. Apalagi Asyariyah. Sangat-sangat menerima. Baik. Kita tanyakan pada mereka. Apa itu tidak membawa penyerupaan? Manusia mendengar, Allah mendengar. Manusia melihat, Allah melihat. Berarti kan ada penyerupaan. Bagaimana jawabmu? Mereka akan menjawab, ya tentunya berbeda. Pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Pendengaran kita terbatas, pendengaran kita tidak sampai di balik dinding ini apalagi mendengarkan. Sedangkan Allah Maha mendengar, bahkan bisikan hati sekalipun Allah Maha mendengar. Masya Allah, jawaban kamu bagus. Pakai jawabanmu itu sebagai kaidah terhadap semua sifat-sifat yang lain yang kalian tolak. Kenapa kalian tolak sifat tangan? Ya nanti serupa dengan makhluk. Jawab dengan jawaban tadi. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Tapi kan disebut jari-jari. Jari Allah tidak sama dengan jari makhluk. Bukan kan disebut menggenggam. Cara menggenggamnya Allah tidak sama dengan cara menggenggammu atau menggenggamku atau mereka. Tidak sama. Selesai. Jawabanmu tadi pegang sebagai kaidah. Kita terima sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah dan kemudian kita pakai kaidah tadi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, tetapi Allah memiliki sifat mendengar, memiliki sifat melihat. Maka sifat-sifat kita tetapkan semuanya dan kita katakan laisa kamitslihi syai. Walhamdulillah sangat jelas. Qala dikatakan berarti kalimat laisa kamitslihi syai'un istafadu minhu tanzihullah anil mumatsalah Ini kasih garis atas, kasih stabilo, ini faedah dari laisa kamitsli syai'. Istafadu minhu tanzihullah. Kita mendapatkan faedah dari potongan ayat pertama bahwa harus wajib untuk mensucikan Allah dari penyerupaan. Mensucikan Allah dari penyerupaan. Tidak mungkin Allah menyerupai makhluk apapun wa huwa samiul basir sedangkan kalimat kedua wa huwa samiul basir istafadu minhu isbat ma wasafa Allah tabaraka wa taala bihi Nafsa. mereka ahli sunnah mengambil faedah dari potongan kedua yaitu penetapan sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya dalam kitabnya dan dalam sunnah nabinya maka laisa kamislihi syai'un daliluhum ala nafil musyabahah maka potongan pertama laisa kamislihi syai'un adalah dalil ahlus sunnah terhadap para musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan wahwa sami'ul basir adalah daliluhum, dalilnya ahlus sunnah ala wujubi isbat atas wajibnya menetapkan sifat-sifat yang ada dalam Quran dan Sunnah. Walhamdulillah sangat jelas. Yang pertama penetapan sifat-sifat harus ala wajhil yang Penetapan sifat-sifat tadi supaya tidak terjerumus dalam penyerupaan, maka kita katakan tentunya sesuai dengan keagungan Allah, dengan kemuliaan Allah. Dan menetapkan sifat tadi dengan dasar tidak mungkin sama dengan makhluknya, maka pasti tidak sama. Pasti berbeda. Dan kayak apa? Allah tidak rincikan kayak apanya, maka kita pun katakan tidak tahu dan itu sebuah ilmu. Huna kaidah. Kata Syekh Rafi selanjutnya di sini ada kaidah. Wahia tantabiqu ala kulli sifat. Kaidah yang cocok untuk diterapkan pada semua sifat-sifat Allah. Yaitu kaidah yang sudah kita nukilkan tadi. Qauluhum, qaulu ahli sunnah al-istiwa'u ma'lumun wa kaifu majhulun Wa sualu anhu bid'ah kita hafalkan dan kita ingat-ingat kalimatnya istiwa bisa diganti dengan sifat apapun kalau mereka memperdebatkan wajah kamu katakan al-wajhu ma'lumun wa kaifu majhulun Wa sualu anhu bid'ah kalau mereka membahas tangan al-yad ma'lumun wal kaifu majhul tidak dibahas kayak apanya dan soal anhu bid'ah silahkan mereka membantah dalam sifat-sifat apapun yang warid dalam Quran dan Sunnah kita jawab dengan ini bahwa kalimat-kalimat itu sangat jelas Allah turunkan Quranan Arabian la'allakum ta'qilun Allah turunkan Quran bahasa Arab agar kalian paham maka kata para ulama dipahami dengan bahasa Arab hanya orang yang alergi dengan Arab yang kemudian berkata, ini bukan bahasa Arab, bahasa Quran. Bahasa Quran itu bahasa apa? Ya pokoknya bahasa Quran, bukan bahasa Arab. Kenapa sih kok alergi sama Arab? <laughs> Karena kebetulan kamu bukan turunan Arab. <laughs> Jangan membahas masalah kesukuan. <laughs> Allah Subhanahu wa taala memang memilih dari kalangan Arab. Allah pilih dari Quraisy, dari Bani Kinana. Dari Bani Kinana Allah pilih Bani Hashim. Dan Allah pilih dari Bani Hashim orang yang terbaiknya yaitu Rasulullah SAW. Ini fi'lullah. Wa la yus'alu amma yaf'al Wahum yus'alun dan jangan ditanya kenapa Allah berbuat begini, kenapa Allah berbuat begitu. <clears throat> Wahum yus'alun tapi mereka yang akan ditanya kata Allah. Artinya nggak bisa protes. Bahkan mempertanyakan pun tidak bisa. Tidak ada hak bagi kita. Allah memiliki sifat fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Allah maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Allah mau memilih dari kalangan Arab, dari Bani Kinan, dari Quraisy, dari Bani Hashim, ya silahkan. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengetahui hikmah. Hikmahnya sangat jelas bahasa Arab sampai hari ini tidak berubah. Lihat bahasa-bahasa lainnya. Sebagian bahasa malah tidak bisa dipaham lagi hari ini. Atau hampir-hampir tidak ada yang paham. Bahasa Sekerta, bahasa Ibrani, sudah hampir-hampir tidak ada yang paham. Tetapi bahasa Arab, Masya Allah, masih terus dipakai. Dan bisa dipaham. Kamu bicara dengan bahasa Arab, yang persis seperti apa yang ada pada Quran dan Sunnah dipaham oleh orang Arab hari ini. Allahumma illa istilah-istilah baru yang mungkin hanya serapan saja dari bahasa asing. Mereka katakan komputer ya komputer. Mereka katakan itu pun mereka punya istilahnya Allah. Yani Allah. Katibah. Mesin tik. Ila akhirnya. Alhamdulillah bahasa yang Allah pilih adalah bahasa yang memang Allah Maha tahu akan terus dipaham ila akhir zaman. Itu hikmah. Maka barakallahu fikum. Allah katakan dengan tegas dalam Quran, Quranan Arabian. Kenapa kau bantah? Oh, ini bukan bahasa Arab, ini bahasa Quran. Lah bahasa Quran bahasa apa? Ya bahasa Arab. <laughs> Ikhwani fillah, azakumullah. Allah sengaja mengucapkan kalamnya, kalamullah dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian bahasa paham, memahami isinya. Maka tangan dipahami dengan bahasa Arab, istiwa dipahami dengan bahasa Arab. Orang Arab tahu kalimat istawa dan mereka pakai. Aina fulan qad istawa ala rahilati. Mereka jawab begitu. Dan laisa kamitslihi syai. Ini saya bicara bahasa, bicara bahasa. Artinya dipaham oleh bahasa oleh orang Arab, Ketika seseorang sudah siap di atas kendaraannya dikatakan, "Aina fulan? Qad istawa ala rahilati." Dipaham. Ya. Tetapi tidak sama Allah di atas arusnya dengan orang tadi di atas kudanya, nggak sama. Ya. Seseorang di atas tinggal sananya tidak sama. Karena bahasa Arab tetap sama. Istawa, istawa, istawa. Yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini. Allah tidak merincikan kayak apanya. Yang pasti tidak akan sama dengan sesuatu di atas sesuatu. Tidak sama dengan makhluk di atas makhluk apapun. Makhluk apapun di atas makhluk apapun. Tidak ada yang sama. Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsnya. Maha tinggi. Selesai. Walhamdulillah. Jalan yang sangat menyelamatkan. Kata Syekh Rabi Hafizahullah bahwa kaidah ini. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Qala diucapkan oleh Imam Malik. Diucapkan pula sebelumnya oleh syekhnya Rabi'ah dan dikenal dari Malik rahimahullah. Wa dzalika lamma su'ila, yaitu ketika Imam Malik ditanya, bagaimana istiwanya Allah di atas arasnya? Fa'atraqa. Beliau menundukkan kepalanya. Hatta ala rahba. Sampai berkeringat di jidat beliau. Wallahu taala alam. Apakah karena marahnya atau karena takutnya dengan ucapan-ucapan seperti itu? Sehingga hadirin pun khawatir. Imam Malik sepertinya marah. Maka diam semua, hening, takut. Kayaknya Imam Malik bakal marah ini, marah besar. Ternyata setelah itu surya bihi mengangkat kepalanya tak sadar dan berkata al istiwa'u ma'lum yang namanya istiwa itu sudah dipaham. Berada di atas sesuatu. Jadi yang lafaz dari salaf makna istiwa adalah ulu wal irtifa. Ulu wal irtifa. Tetapi kaifiyahnya majhul. Kayak apanya tidak dipaham. Wasu'alu anhu bid'ah dan pertanyaan tentangnya adalah bid'ah. Wa amara bi ikhrajihi min halqatihi. Maka diperintahkan orang tadi untuk diusir dari majlisnya, dari halqahnya. Karena pertanyaan yang salah. Berarti peribahasa kita harus dirubah. Apa salahnya orang bertanya? Ada yang salah. Yaitu kalau bertanya tentang takif. Orang tanya kan tidak salah. Ada yang salah. Kalau bertanya tentang sesuatu yang mustahil untuk dijawab. Kayak apa Allah? Nah, siapa yang mau jawab? Kayak apa tangannya? Kayak apa di atas arusnya? Kayak apa? Kayak apa? Kayak apa? Maka saya mengkritik terjemahan seseorang. Terjemahan kitab kita ini. Akhidatul Salaf. Disebutkan terjemahan istiwa tadi. Bersila. Allah bersila. Di atas arusnya. Padahal makna istawa adalah ulu wal irtifa. Itu yang disebut dari salaf. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala li'annana na'rifuhu min lughatil Arab. Kata Syekh Rabi, kenapa kaidahnya seperti itu? Karena kita tahu dari bahasa Arab. Wa min lughatil Quran, dari bahasa Quran. Bahasa Quran, bahasa Arab wa fahmi sahabah dan kita pahami pula dari pemahaman para sahabat wal kaifu majhulun was su'alu anhu bid'ah wa ma araka illa mubtadi'a disebutkan pula dengan kalimat kaif majhul kayak apanya tidak diketahui pertanyaan tentangnya adalah bid'ah dan aku lihat engkau ini mubtadi' kemudian diperintahkan untuk diusir qul inna a'azakumullah Biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan pertanyaan, tetapi mempertanyakan. Apa bedanya? Bertanya dengan mempertanyakan. Kalau bertanya, saya tidak tahu, pengen tahu. Tetapi kalau mempertanyakan adalah apa iya Allah di atas arasnya? Gimana itu? Kayak apa itu? Itu mempertanyakan. Protes. Makanya diusir. Kalau dibedakan antara keduanya. Jangan ada orang tanya langsung diusir. Imam Malik juga mengusir kok. Saya juga mengusir. Keluar kamu. Sebentar. Ada soalul mustarsyid. Ada soalul mujadi Ada pertanyaan mustarsyid. Minta bimbingan. Kamu lihat orang ini betul-betul tidak tahu. Maka dijawab dengan berbeda. Dalam kitab kita juga nanti akan ada. Ketika seorang amir Ibn Tahir rahimahullah amir yang masya Allah talabul ilmi dekat dengan ulama. Kemudian ketika disampaikan hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia, dia tanya, bagaimana turunnya? Ini kan sama dengan itu tadi, tapi tidak marah. Ulama yang bersamanya. Rahimullahul amir. Semoga Allah merahmati amir. Kamu beriman? bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat jaa wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Iya. Aku percaya itu. Bahwa Allah akan datang yaumul qiyamah saffan saffa. Tapi itu kan hari kiamat. al amir. Semoga Allah merahmati amir. Man jaa yaumul qiyamah Siapa yang bisa datang yaumul qiyamah? Apa yang menghalanginya untuk datang sepertiga malam terakhir? Langsung diterima. Langsung dia paham. Oh iya iya iya di, diirsyad, diberi bimbingan. Bahwa Allah memiliki sifat maji, yaitu ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Kalau Allah memiliki sifat maji kamu imani, maka Allah bisa datang. Ketika ditanya, itu kan yaumul qiyamah. Siapa yang maha kuasa bisa ja'a memiliki sifat maji yaumul qiyamah? Apa menghalanginya untuk maji ila sama dunia? Tidak diterangkan takyifnya. Karena memang itu tidak mungkin. Tidak akan ada yang tahu kayak apa, kayak apanya. Tetapi dia tahu ini orang betul-betul tidak paham. Maka diajarkan, dikaitkan dengan sifat maji. Insya Allah kita akan lewat pada riwayat tersebut. binillahi ta'ala. Fahadihi qa'idatun likulli sifat. Maka kaidah ini adalah kaidah untuk seluruh sifat. إذا قيل لك السمع والبصر والقدرة واليد والضحك والغضب كيف هذه kalau ada yang bertanya ketika kamu sampaikan sifat pendengaran, sifat penglihatan, sifat kekuasaan, sifat tangan, sifat tertawa, sifat marah. Bagaimana ini? Bagaimana marahnya Allah Taala? Masa Allah marah? Kayak manusia aja bisa marah. Bagaimana jawabnya? Al-ghadabu ma'lum wal kaifu majhul wa su'alu anhu bid'ah Jawab seperti itu. Kata Syekh Rabi ini dipakai. Masya Allah. Satu kaidah ini kamu pegang. Kamu bisa membantah semua ya, ahlu syubuhat dari kalangan mu'attilah dan musyabbihah. Kita katakan as-sam'u ma'lumun wal basaru ma'lumun wal qudratu ma'lumun wal yadu ma'lumah والضحك معلوم والغضب معلوم كل هذه الصفات معانيها معروفة semua sifat-sifat ini pakai bahasa Arab makna-maknanya dipaham lakin al-kaifiyah tetapi kayak apanya tidak dipaham tidak diterangkan bagaimana tertawanya, tertawanya Allah yang pasti tidak sama dengan tertawanya makhluk Fakama anna al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhul sebagaimana istiwa dikatakan ma'lumun dan kaifnya majhul, kita katakan juga pada sifat-sifat tadi. As-sam'u ma'lumun wal kaifu majhul. Wal ridha ma'lumun wal kaifu majhul. Wal dhahik ma'lumun wa kaif majhul. Wal qudrah ma'lumah wal kaifu majhul. Wal nuzul turunnya Allah ke langit dunia ma'lumun. Wal kaifu kaya apanya majhul. Fahadihi qa'idatun tantabiq ala kulli sifat. Maka kaidah ini bisa diterapkan pada semua sifat-sifat Allah. Wa yuraddu biha ala kulli sahibi hawa. Dan dengan ini kita bisa membantah semua sahibi hawa. Apakah dia mu'tazilah, apakah dia jahmiyah, apakah dia syiah rafidah, apakah dia khawarij. Kalau mereka berbicara tentang asma dan sifat, pegang kaidah ini. Masya Allah. Diberi kata kuncinya. Qanibdina azakumullah. Qala fahadihi qa'idatun tantabiq ala kulli sifat wa yuraddu biha ala kulli sahibi hawa dan bisa dengannya membantah semua pemilik hawa nafsu. Yuraddu biha ala al-mu'attilah, membantah para penolak-penolak sifat. Dengan mana? Dengan al-istiwa'u ma'lum. Wal imanu bihi wajib. Iman wajib kalimat istiwa dipaham. Ini bantah siapa? Mu'attilah. Yang menolak sifat. Kita harus terima. Dan kita katakan iman lebih wa. Lianahum yu'attiluna sifatan ma'aniha. Dan kita bantah pula para musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk dengan kalimat dari mana kamu tahu? Wal kaifu majhul. Ya sama dengan ini. Lu kamu bilang sama itu tahu dari mana? Ya disebutkan tangan, ya berarti tangan. Yang enggak sama. <coughs> Alhamdulillah. Antara makhluk dengan makhluk saja tidak sama. Apalagi kita berbicara tentang Allah yang laisa kamitslihi syai. Antara makhluk dengan makhluk tidak sama. Tangan kursi. Apakah sama dengan tangan saya? Sesungguhnya Alhamdulillah Manhaj Ahlu sunnah adalah manhaj yang mudah dipaham dan menyelamatkan. Menyelamatkan dari penyimpangan-penyimpangan. Ikhwani fiddina azakumullah. Selanjutnya Imam Al-Sabuni mengatakan. Wa kama warada al-Qur'anu bidzikril Dan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an penyebutan tentang tangan atau dua tangan. Allah sebutkan lima tu biyadayya. Dan juga Allah sebutkan bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Allah memberikan atau mengeluarkan, memberikan infak kepada siapa yang dikandakinya. Waratan akhbar sihah Diriwayatkan pula dalam riwayat-riwayat yang sahih sebutan tentang tangan. Kakabari mahajati Musa Adam. Seperti hadis tentang perbincangan antara Musa dengan Adam. Dikatakan oleh Musa kepada Adam, "Khalaqakallahu biyadih." Bukankah Allah menciptakan engkau dengan tangannya? Wa asjadalaka malaikat. Dan mensujudkan atau menyuruh sujud para malaikat kepadamu. Atau seperti hadis La aj'alu salihi dhurriyyati man khalaqtuhu بيدي kaman qultu lahu kun fayakun. Hadis <clears throat> Qudsi Allah berfirman Aku tidak akan samakan orang-orang saleh dari keturunan yang aku ciptakan dengan tanganku kata Allah dengan kedua tanganku tidak akan aku samakan dengan yang aku ciptakan dengan kun fayakun. Semua diciptakan dengan kun fayakun. Tetapi ada yang diciptakan dengan tangan Allah, ada yang hanya Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Adam alaihissalam diciptakan dengan tangan Allah. Setelah terbentuk, maka kemudian iblis melihat dan mengelilinginya. Kalau dia dijadikan di atasku, aku akan tentang dia kalau jadikan di bawahku, aku akan injak dia. Ila akhirnya. Sudah ada dendam pada iblis sebelum ditiupkan ruh. Masih dalam bentuk manusia belum ditiupkan ruh. Maka ketika ditiupkan ruh. Dan kemudian disuruh menghormati Adam. Dengan sujud penghormatan. Maka semuanya sujud ilah iblis. Yang sudah bertekad dengan hasad dan dengki. Kalau di atasku aku akan membangkang. فأبى واستكبر وكان من الكافرين على كل حال riwayat-riwayat ini menyebutkan tangan Allah menciptakan Adam maka kata Syekh hafizahullah taala wa ra'ah wa kama warada al-Qur'an bi dzikril yadaini ila akhirih yaitu dalam ucapan Allah lamma khalaqtu bi yadayya wa qawluhu bal yadahu mabsutatan Ai fakama sabata hadza fil Qur'an. Yani seperti tersebutnya sifat ini dalam Quran. Berarti mulai Imam al setelah mengajarkan kaedahnya membawa contohnya sekarang. Pertama, tangan dengan rinci. Karena tangan yang sering ditolak oleh para mu'attilah. Biasanya sifat mendengar, sifat melihat mereka terima. Tapi ketika sifat tangan mereka tolak. Maka disebutkan sebagai contoh oleh Imam Sabuni rahimahullah. Kama sabata hadha fil Qur'ani aidan. Yani sebagaimana disebutkan pula dalam Al-Quran. Dan disebutkan pula dalam sunnah. Penetapan adanya sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah azza wa jal qad amara rasulahu alaihi salatu wassalam an yubayin linnas. Dan Allah sudah suruh hambanya dan rasulnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan. Dalam ayat, litubayyina linnasi manuzzila ilaihi. Agar engkau terangkan bagi manusia apa yang Allah jelaskan dalam Quran, yang Allah turunkan. Maka Nabi pun berbicara tentang tangan. Karena di Quran ada tangan dan Nabi disuruh untuk menjelaskan. Ayubayna linnasi nasi ma nuzzila ilaihim walau kanat hadhihi sifat sifat liyadin wa ghairiha mimma yahtaju ila bayan kalau saja ayat-ayat tentang tangan bahkan tentang dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala kalau saja maknanya bukan tangan tapi maknanya kekuatan atau lainnya maka pasti pasti pasti Nabi akan menerangkan mengapa karena itu tugas beliau Allah katakan litubayyina linnasi manusila ilaihim agar engkau terangkan pada manusia apa yang turunkan pada mereka. Tapi apakah ada? Nabi menyatakan bahwa tangan ini maksudnya bukan tangan. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan justru sebaliknya, hadis-hadis yang sahih malah merincikan hati manusia di dua jemari Allah. Merincikan tentang Allah menggenggam bumi, merincikan ila akhirnya. Akkada ma fil Quran. Nabi mentakid, menegaskan apa yang ada dalam Quran. Mimma yadullu ala, ala anna al-manhaj sahih huwa manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ini menunjukkan bahwa manhaj yang benar dalam asma dan sifat adalah manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Yaitu menetapkan sifat tangan tadi dan tidak menakwilkannya kepada makna-makna lain tidak mentahrifnya, tidak menyelewengkannya kepada makna-makna lain dan mengatakan seperti apa adanya. Tangan Allah di atas tangan mereka. Hati manusia di dua jemari Allah ila akhir. Yani yang tersebut dalam kitab was sunnah menetapkan semua sifat-sifat yang ada dalam kitab was sunnah tentunya sesuai dengan keagungan Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah. Walau kanat mimma yahtaju ila ta'wil. Kalau saja ayat-ayat itu membutuhkan takwil-takwil, tafsir-tafsir, ternyata maknanya bukan makna hakiki, ternyata maknanya makna lain, bukan makna tangan, pasti Rasulullah SAW akan menerangkan. Pasti, pasti, pasti. Tidak mungkin Rasulullah SAW berkhianat. Tidak mungkin beliau melalaikan tugas yang Allah turunkan kepadanya, yaitu dalam ayatnya wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin ma nuzila ilaihim wa yatafakkarun. Dan kami turunkan kata Allah kepadamu zikir ini, zikra ini, Al-Qur'an ini litubayyana lin-nas agar engkau terangkan pada manusia apa yang Allah turunkan pada mereka diturunkannya Quran kepada beliau agar beliau menerangkan. Gak mungkin dibiarkan begitu saja. Silakan tebak sendiri tanggal itu maksudnya apa. Gak mungkin. Rasulullah SAW adal amanah. Menunaikan amanah. Rasulullah SAW balagha risalah. Menyampaikan risalah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah SAW menerangkan hukum-hukum salat. Allah katakan aqimus salah, aqimus salah, wa tuqimus salah. Sekian kali sebutkan salat. Bagaimana rinciannya? Rasulullah SAW yang merincikan. Begini caranya. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, dan ada bacaannya, dikir dikirnya ila akhir. Demikian pula zakat. Allah katakan wa tu'tu zakah wa tu'tu zakah. Ternyata diterangkan oleh Nabi dengan rincian. Yaitu yang sudah sampai nisab. Yang sudah lewat satu haul. Yang begini, yang begini, yang begini. Ada yang terkena zakatnya dan ada yang tidak terkena zakat. Walhamdulillah. Adal amanah. Waballagar risalah. Nabi menunaikan amanah dan menyampaikan risalah. Yaitu menerangkan Al-Quran. Bilisanihi wa fi'lihi dengan ucapannya dan dengan perbuatannya. Semuanya menerangkan Al-Quran. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ila akhiri hatta al-haid wan nifas. Sampai masalah haid. Masalah nifas dibahas. Hada al-amr. La yubayinuh. Kemudian perkara yang lebih penting berkait dengan Allah, berkait dengan sifat Allah tidak diterangkan. Masalah yang lain, masalah haidun nifas, masalah sekian banyak urusan-urusan fikih, bahkan rinciannya dibahas oleh Nabi, diterangkan oleh Nabi. Bahkan masalah fusaun wa Masalah buang angin dibahas oleh Nabi. Yang ini membatalkan wudhu. Kalau masih begini, masih askala alaih, tidak membatalkan wudhu. Kamu tetaplah dalam sholatmu. Hatma yasma' sautan atau yajid riha sampai mendengar suara atau mencium baunya yakni sampai yakin dibahas tidak mungkin perkara yang aham wa aham yaitu masalah sifat Allah kemudian tidak dibahas hati-hati jangan salah paham tangan ini maksudnya bukan tangan loh tangan ini maksudnya kekuatan Nabi tidak menerangkan mustahil tidak mungkin Ikhwanifidina azakumullah.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 Ada pembahasan masalah fikih? Ada. Tentang Allah dan sifat-sifatnya diterangkan di sana. Tapi dikatakan a'zamu ayatin fi kitabillah Maka ikhwan ibn a'azakumullah mustahil. Nabi menerangkan rincian-rincian fikih furu'iyahnya. Masalah usul, masalah aqidah, Masalah-masalah yang prinsip. Tidak diterangkan. Tidak mungkin. Kalau memang maksudnya bukan tangan, pasti Rasulullah akan menerangkan. Laisa kama ta'nun. Laisa alladhi taqulun Sebagaimana ketika para sahabat salah paham dengan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin syaqqa alaihim. Ketika turun ayat Siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedoliman, dia akan mendapatkan al-amnu wal ihtida. Al-amnu wa hum Para sahabat merasa berat. Siapa yang tidak pernah mencampuri imannya dengan dosa-dosa? Karena memahami kedoliman itu dosa-dosa. Nabi mengatakan laisa kalladhi ta'nun. Dalam riwayat laisa ladzi taqulun. <clears throat> Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diterangkan kesalahpahaman mereka diluruskan. Bukan, bukan seperti yang kalian pahami. Kalau saja ketika para sahabat bicara tangan-tangan kemudian terkesan tangan hakiki mereka akan berkata Rasulullah akan berkata laisa kama taqulun tidak seperti yang kamu katakan bahwa Allah tidak punya tangan itu bukan tangan maknanya. Pasti akan diterangkan. Tapi karena Rasulullah SAW juga menetapkan Allah punya tangan, maka para sahabat berbicara tangan pun dibiarkan. Karena memang Allah SWT memiliki tangan. Tetapi mereka semua mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti ayat Al-Quran. Laisa kamislihi syaih. Tidak serupa tangannya dengan tangan apapun. Tangannya sesuai dengan keagungannya dengan kemuliaannya, dengan ketinggiannya. Kayak apa? Tidak tahu. Karena tidak diterangkan rinciannya. Al-kaifu majhul. Wal yadu ma'lum. Wal kaifu majhul. Wasu'alu anhu bira. Maka jangan berpikir bertanya-tanya kayak apa tangannya, kayak apa tangannya. Mungkin begini, mungkin begini. Jangan. Ya. Pasti akan salah. Pasti akan salah. Karena manusia kalau memikirkan dan membayangkan adalah apa yang sudah ada dalam file Ya Pak ya. Dan apa yang sudah ada dalam file-file kita di otak kita adalah apa yang sudah kita lihat dengan mata, apa yang sudah kita dengar, itu yang kita tahu. Yang selebihnya kita tidak pernah tahu. Maka bahaya sekali kalau membayangkan, pasti yang terbayang makhluk. Pasti akan terbayang makhluk. Tidak sama, tidak sama, tidak sama. Walhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka contoh dari beliau sangat gamblang dibawakan dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan juga dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah menurunkan sifat tangan tentang dirinya dengan kalimat ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kemudian dikaitkan dengan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas Allah turunkan dikro ini agar kamu menerangkan pada manusia. Maka kalau ternyata maknanya bukan tangan, pasti Rasulullah SAW akan jelaskan. Ketika Rasulullah SAW tidak menjelaskan, bahkan sebaliknya, Rasulullah menegaskan. Maka kita pun menegaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat tangan, wal yadu ma'lumun, wal kayfu majhulun, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu